سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة Apabila terjadi hari kiamat, ليس لوقعتها كاذبة kejadian hari kiamat tidak dapat didustakan. خافضة رافعة Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. وكنتم أزواجا ثلاثة Dan kamu menjadi tiga golongan. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. والسابقون السابقون Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. يطوف عليهم ولدان مخلدون Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda بأكواب وأباريق وكأس من معين dengan membawa cangkir, cerek, dan gelas berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. لا يصدعون عنها ولا ينزفون Mereka tidak pening karena minumnya dan tidak pula mabuk. وفاكهة مما يتخيرون dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan. Jazaa bima kanu ya'malun Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. إلا قيلا سلاما سلاما Tetapi mereka mendengar ucapan salam. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين Dan golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود Mereka berada di antara pohon bidadara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna kami menciptakan bidadari-bidadari itu dengan penciptaan langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam لا بارد ولا كريم yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewahan, وكانوا يصرون على الحنث العظيم dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون Dan mereka berkata, Apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? أوآباؤنا الأولون Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan kemudian, pasti semua akan dibangkitkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, kamu pasti akan memakan pohon zakum. Maka perutmu akan penuh dengannya. Kemudian setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti minumnya unta yang sangat haus. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu memperhatikan tentang air mani yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya atau kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak dapat dikalahkan. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maka pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan benih itu ataukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. أفرأيتم الماء الذي تشربون Maka pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Kamukah yang menurunkannya dari awan, atau kami yang menurunkannya? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? أفرأيتم النار التي تورون Maka pernahkah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan dengan kayu? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, atau kami yang menumbuhkan? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. فسبح باسم ربك العظيم Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. فلا أقسم بمواقع النجوم Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzilum min Rabbil Alamin Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. hadithi antum mudhinun Maka apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini. Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah tercabutnya nyawa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika memang kamu tidak dikuasai oleh Allah? Akankah kamu mengembalikan nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar? Jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan. Adapun jika dia orang yang mati itu termasuk golongan kanan. Maka keselamatan bagimu karena engkau termasuk golongan kanan. Dan adapun jika dia orang yang mati itu termasuk golongan yang mendustakan dan sesat. Maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar dalam neraka. Sesungguhnya inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.